Pada pagi ini kita kembali bertemu di majelis ini. Sebagaimana biasa kita akan mendalami agama kita, mempelajari perkara-perkara yang wajib kita ketahui agar kita dapat berjalan di atas apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meninggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu perkara pun yang membawa kita ke surga melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita kepadanya dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kita ke neraka melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita darinya. Ketahuilah, wahai kaum mukminin, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan perintah dan larangan. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri di dunia maupun di akhirat. Itu merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan menurunkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan tentang al-kabair yang mana pada hari ini atau pagi ini kita akan membahas Al-Kabiratu Al-Thaniyatu Wal-Arba'un Dosa besar yang ke-42 Yaitu Atasamu' al nas Wa maysirun Menguping pembicaraan orang lain Dan mendengar rahasia-rahasia mereka Menguping rahasia mereka ini merupakan satu perkara yang sangat sangat buruk dan sangat tercela. Masing-masing orang tentu punya rahasia-rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka mendengarkan rahasia orang, apalagi menyebarkannya, ini termasuk perkara yang dilarang di dalam syariat, yaitu tajassus dan tahassus yaitu menyelidiki aib-aib saudaranya dan mencuri dengar pembicaraan mereka. Menyelidiki aib saudara kita dan mencuri dengar menguping pembicaraan mereka. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayuhannu Ijtanibu kathiran minadhan Inna ba'da dhanni itham Wala tajassasu Wala yaktab ba'dukum ba'da Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan Prasangka-prasangka buruk Atau purbasangka Su'uzon karena sebahagia itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan mencari-cari kesilapan dan kesalahan orang. Dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Jangan saling menggunjing satu sama lain. Jangan saling ghibah satu sama lain. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tajassasu ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا Janganlah kalian saling mengintai kesalahan orang lain. Janganlah mencuri dengar, menguping pembicaraan orang. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Ayat dan hadis di atas menjelaskan kepada kita dilarangnya menguping rahasia orang lain. Al-Auza'i mengatakan At-tajassus maknanya adalah mencari-cari sesuatu Dan tahassus maknanya adalah mencuri dengar pembicaraan suatu kaum Padahal mereka tidak menyukainya atau mendengarkan dari balik pintu-pintu mereka. Sedangkan at-tadabur adalah memutus hubungan. Saudaraku seiman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ingatlah bahwa tajassus dan tahassus ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup bagi kita dengan apa yang nampak secara lahir dan menyerahkan perkara yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha besar. Ibnu Jauzi mengatakan di dalam dalam satu penukilan darinya Qara'a Abu Razin wal Hasan wa Ta'hab wa Ibnu Sirin bilha yaitu wala tahassasu ia mengatakan bahwa Abu Razin Al-Hasan al dhahak dan Ibnu Sirin membaca tajassus wala tajassasu dengan hak wala tahassasu wala tahassasu jadi ada dua bacaan pada firman Allah Subhanahu wa taala taala surat Al-Hujurat ayat 12 ayat 12 tadi. Wala tajassasu dan ada juga yang membaca wala tahassasu. Al-Auza'i tadi menjelaskan kepada kita makna dari tajassus dan tahassus. Intinya adalah sama yaitu mencuri dengar atau berusaha untuk mencari sesuatu yang rahasia dari saudara kita. Membongkar rahasianya atau menyelidikinya, menyelidik dan menguping rahasia orang lain. Abu Ubaidah berkata, tajassus dan tahasus itu maknanya sama, yaitu mencari-cari. Dari situlah muncul kata al-jasus, yaitu mata-mata. Yahya bin Abi Kathir mengatakan, tajassus berarti mencari-cari aib orang lain Yahya bin Abi Katsir mengatakan at-tajassus yaitu dengan jin, yaitu tajassus an auratin nas wabil ha kalau dibaca tahassus maka maknanya adalah al istima' li hadisil kaum tajassus berarti mencari-cari aib orang lain sedangkan tahassus berarti menguping pembicaraan orang lain Ahli tafsir mengatakan al-mufassirun qala al-mufassirun at-tajassus al-bahas yaitu menyelidiki an aibil muslimin wa auratihim. Tajassus itu maknanya mencari-cari aib orang-orang kaum muslimin serta mengorek-ngorek kekurangan mereka. Fal makna لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله Jadi maksud ayat di atas adalah Janganlah seseorang dari kamu Mencari-cari aib saudaranya Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Telah menutupi aib tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupinya Maka janganlah kita berupaya untuk mengorek-ngorek dan mencari-cari aib orang lain. Wakil bin Mas'ud radhiyallahu anhu ada yang bertanya kepada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang berkata kepada atau dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud Hadal Walid bin Uqbah تقطر لحيته khamran taqturu lihiyatu hamran. Ada yang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, itu Walid ibnu Uqbah. Dari jenggotnya menetes khamar. Maka qal Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inna nuhina anit tajassus." Fa iyadhhar lana syai'un na'khudhu bihi. Ibnu Mas'ud mengatakan, kita dilarang bertajassus kita dilarang menyelidik menyelidik ya kita dilarang untuk menyelidik orang lain apabila jika memang nampak jelas sesuatu maka kita akan mengambil sikap barulah kita akan menghukumnya fa iya syai'un na'khudhu bihi jika nampak secara jelas orang itu berbuat kemaksiatan, artinya dia melakukan kemaksiatan itu terang-terangan, maka barulah kita menjatuhkan hukum kepadanya. Adapun sesuatu yang kita tidak nampak, yang kita tidak melihatnya secara langsung, maka kita serahkan urusan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari, Beliau bersabda, "Wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udunihi al-anuq yaumal qiyamah." Barang siapa menguping pembicaraan satu kaum padahal mereka tidak suka untuk didengarkan pembicaraannya, mereka tidak menyukainya, mereka membenci ya ada orang lain yang mengupingnya maka mereka tidak menyukai itu, maka kelak pada hari kiamat akan dituangkan timah mendidih ke dalam telinganya. Subba fi udunaihi al-anuq al kiamah akan dituangkan timah yang mendidih ke dalam kedua ke dalam kedua telinganya. Ya, dalam kedua telinganya. Nah demikian ini ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang istimewa kita sambo, ia suka menguping dan mendengar pembicaraan oh, pembicaraan orang lain ya pembicaraan rahasia orang lain rahasia-rahasia orang lain nah jadi hendaknya kita menyadari bahwa ini adalah perkara yang dilarang di dalam syariat para ikhwafiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya yaitu menguping dan mendengar berusaha eh, mencuri-curi dengar rahasia orang lain. Namun sayang, justru kebanyakan manusia pada hari ini sangat gemar menyelidiki kesalahan saudaranya dan melupakan kebaikan mereka. Ketika mengetahui kekeliruan saudaranya, ia merasa senang dan tak segan-segan untuk menyebarkannya dia telah mengoleksi dua kesalahan sekaligus. Ya, mendengarkan rahasia menguping pembicaraan orang lain saja itu adalah suatu perkara yang dilarang. Yang tercela dan lebih tercela lagi adalah ketika kita sudah mendengar mengupingnya, menguping rahasia mereka, kita sebarkan pula kepada orang lain. Nah, ini jelas adalah sifat yang rendah lagi hina Barang siapa sibuk mengurusi aib orang lain dan lupa terhadap aibnya sendiri, maka sesungguhnya ia telah buta mata hatinya, letih badannya, dan sulit untuk meninggalkan aibnya sendiri. Ini semacam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang coba lihat seorang yang suka mencari-cari, menyelidiki, ya, membongkar aib keburukan, kekurangan saudaranya, maka dia akan dibuat lupa terhadap aib dan kekurangannya sendiri. Dan dia akan sulit untuk meninggalkan aibnya sendiri. Maka janganlah kita merasa senang ya melihat ketergelinciran ke saudara kita misalnya. Sebab suatu saat kita akan juga juga akan melakukan kesalahan. Jadi kewajiban kita adalah menasihatinya dengan cara yang baik membimbing serta menuntun tangannya ke jalan yang benar. Ya, jadi tidak apa namanya janganlah kita ya bergembira melihat ya, misalnya ya, saudara kita tergelincir dalam satu kesalahan kewajiban kita adalah menuntun tangannya kepada jalan yang benar ya termasuk sikap tajasus dan tahasus adalah mempertanyakan harta yang dimiliki oleh sahabatnya dan mengejarnya dengan sejuta pertanyaan. Fulan, dari mana kamu beli barang ini? Berapa harganya? Berapa gajimu sebulan hingga mampu membeli barang-barang seperti ini? Kenapa kamu bisa beli rumah, bisa beli mobil? Dengan tujuan untuk memata-matai dan menyelidikinya. Ya termasuk sikap yang tidak terpuji dan salah dan keliru adalah seorang yang bertamu ke rumah temannya. Lalu dia menyelidiki ya isi rumah temannya mempertanyakan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah ini termasuk tajasus. Ini termasuk tajasus yang dilarang. Jadi nah, demikian pula sengaja membuntutinya dengan atau tanpa sepengetahuannya. Ya, nah ini tidak boleh. Ini merupakan pemicu seorang itu jatuh kepada tajasus dan tahasus, yaitu sengaja membuntuti saudara kita baik itu dengan sepengetahuannya atau tanpa sepengetahuannya. Bustam bin Muslim mengatakan, jika ada orang yang berjalan membuntut, membuntuti Muhammad bin Sirin, maka ia akan bertanya kepada orang itu, Apakah engkau ada keperluan denganku? Apabila ada keperluannya, maka beliau akan melayaninya. Dan jika orang itu masih terus membuntutinya, maka ia bertanya kembali, Apakah engkau ada keperluan denganku? Demikian Ikhwanifuddin. Ya, Asim mengatakan Ibnu Sirin tidak pernah membiarkan seseorang perjalanan membuntutinya. Ya, nah jadi membuntuti orang itu dilarang Ikhwanifuddin. Ya, membuntuti orang itu adalah perkara yang dilarang. Karena itu akan menjurus kepada satu perbuatan dosa yaitu tajasus dan tahasus ini salah satunya. Ya, itu merupakan sikap ya, berusaha untuk menyelidiki ya untuk mengorek-ngorek ya kesalahan orang lain. Mungkin ada seorang yang berkata di dalam hatinya, hari ini aku akan membuntuti si fulan. Aku lihat apa yang dilakukannya. Nah ini adalah satu perkara yang dilarang. Anggaplah si fulan itu saudara kita itu benar-benar benar-benar melakukan perbuatan dosa misalnya yang mana dosa dosanya itu mungkin dosa yang ber, yang yang sifat uh, hubungannya antara dia dengan Robnya ya antara dia dengan Robnya ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya mungkin saja Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya Adapun dosa dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan membuntuti orang lain itu adalah kesalahan yang berkaitan dengan hak saudara kita. Ya, boleh jadi dia tidak memaafkannya. Boleh jadi dia tidak memaafkannya. Nah demikian, ikhwanifiddina azani Allah wa iyakum jami'an. Jadi kesalahan kita lebih besar dari mungkin gaya kesalahan kita membuntutinya itu lebih besar daripada dosa yang dilakukannya. Nah, maka janganlah seorang itu membuntuti orang lain apapun alasannya, ya, karena itu adalah perkara yang ya tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya, ya, jadi beliau Ibnu Ibnu Syirin melarang eh, eh, melarang sikap seperti itu. Karena itu merupakan kehinaan bagi yang membuntuti dan fitnah dan gangguan bagi yang dibuntuti. Itu akan menumbuhkan perasaan buruk. Ya, di samping itu itu merupakan perbuatan tejasus dan tahassus serta akan membuka pintu-pintu syaitan. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi janganlah kita suka menguping pembicaraan orang lain ya suka menguping pembicaraan orang lain mendengarkannya ya dengan tujuan ya untuk ya mencari-cari kesalahannya ya atau untuk mencari-cari aibnya ya kemudian yang lebih parah lagi adalah kita sebarkan ya apa namanya pembicaraan itu kepada orang lain ya nah demikian khonifuddin azan Allah wa jami'an jadi membongkar rahasia dan aib saudara ini adalah suatu perubahan perbuatan yang eh, kita katakan yang sangat tercela dan tidak ada orang yang menyukainya. Tidak ada satu orang pun ingin ya apa namanya rahasianya dibongkar. Maka dari itu merupakan adab ya di dalam majelis adalah ya ma yatajala sukaumun fi majlisin ya illa illa bil amanah. Ya la yatajala sukaumun ya fi majlisin illa bil amanah. Janganlah Eh, satu kaum itu bermajelis dalam satu majelis kecuali dengan menjaga amanah. Ya, kecuali dengan amanah. Ya, misalnya kita hadir dalam satu majelis rapat atau undangan, undangan apapun, rapat apapun ya, misalnya yayasan, organisasi atau apa, atau apapun lah ya kita katakan ya kita sering bermusyawarah, kita sering rapat ya di dalam satu majelis yang sifatnya itu rahasia maka Nabi mengatakan layat satu kaum fi majlisin illa bil amanah. Janganlah satu kaum bermajlis dalam satu majelis melainkan mereka harus menjaga amanah. Ya, karena di dalam majelis itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Nah, ini banyak di antara kaum muslimin, di antara kita yang tidak mengetahui adab ini. Berapa banyak rapat-rapat yang sifatnya rahasia justru terbongkar keluar ini yang menimbulkan fitnah bahkan kadang-kadang ya bisa menimbulkan ya kerusakan yang lebih besar lagi ya bukan hanya fitnah yang berkaitan dengan hak ya ataupun pribadi orang per orang bahkan fitnah yang yang sifatnya bisa meluas hingga bisa merusak dakwah bisa merusak ya kemaslahatan umat dan banyak lagi kerusakan-kerusakan lainnya maka ingat apabila kita hadir dalam satu undangan yang sifatnya tertutup, ya, maka hendaknya kita bisa menjaga rahasia di majelis itu. Ya, janganlah kita menyebarkan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya rahasia yang dibicarakan di dalam majelis tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi kita dilarang untuk nguping rahasia orang lain ya menguping pembicaraan orang lain dan juga dilarang kita menyebarkan dan membongkar ya rahasia dan aib saudara kita. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, apalagi kita hidup pada zaman sekarang ini yang sangat sulit menemukan orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga rahasia. Ya kebanyakan manusia ya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat untuk menjaga rahasia orang lain. Padahal membuka rahasia orang ini termasuk khianat, ya, membuka rahasia orang ini termasuk khianat. Kita sering menjumpai orang yang menyebarkan aib sahabatnya sendiri hingga kehidupan sahabatnya itu hancur ia membongkar rahasia dagang sahabatnya sehingga usaha sahabatnya itu gulung tikar. Padahal Islam sangat menganjurkan agar setiap muslim senantiasa menjaga rahasia saudaranya supaya jalinan ukhuwah tetap terpelihara dan kedamaian dapat tercipta. Kehidupan yang damai dapat tercipta. Jauh dari keresahan, kedengkian dan balas dendam. Karena itu bersungguh-sungguhlah ya kita menutup dan menjaga aib dan rahasia saudara kita sesama muslim. Dan jangan berupaya untuk mencari-cari rahasia orang. Ya, baik itu rahasia pribadi, rahasia dagang atau apapun sifatnya. Ya, rahasia perusahaan termasuk baik berupa keburukan, cacat ataupun auratnya suatu yang ya kita katakan disembunyikannya. Nah demikian. Demikian juga kekhilafan ataupun kekeliruan yang dia lakukan. Ingat tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Siapapun, kita juga, termasuk kita. Kalau kita dibuntuti dan diselidiki kesalahan kita, mungkin kesalahan kita lebih banyak daripada saudara kita. Nah demikian. Jadi eh, hendaknya kita menjauhi sikap seperti itu ya yaitu suka untuk membongkar-bongkar dan untuk mengorek-ngorek ya rahasia orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan suatu yang yang besar ya bagi orang-orang yang berusaha untuk menutupi aib saudaranya. Barang siapa menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini, ini adalah satu perkara yang sangat besar bagi orang-orang yang pandai menjaga rahasia orang lain, menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aurat dan rahasianya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nabi mengatakan, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka kita wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepada kita. Janganlah kita menyebarkannya sekalipun kita telah putus hubungan dengannya atau ada masalah antara kita dengannya. Namun rahasia tetap dijaga. Suami istri yang telah cerai misalnya, hendaknya masing-masing bisa menjaga rahasia pasangannya. Ya, banyak kita lihat kejadian atau peristiwa di mana pasangan suami istri sudah talak atau cerai-cerainya juga baik-baik lah kita katakan. Ya, anggaplah cerainya tidak baik lah kita ada masalah hingga cerai ya ada pertengkaran kemudian cerai hendaknya masing-masing dari kedua belah pihak itu bisa menjaga aib ya masing-masing ya walau bagaimanapun ya dulu dia adalah mantan istri kita ibu an, uh, dari anak-anak kita ya bagaimanapun dia adalah mantan suami kita ayah dari anak-anak kita maka kita harus bisa menjaga aibnya nah demikian Janganlah setelah cerai bongkar-bongkaran istilahnya ya dibongkar semua aib dan kesalahannya. Si fulan begini begitu begini begitu. Nah, jadi walaupun kita telah putus hubungan dengannya, bukan berarti kita apa namanya melampiaskan dibolehkan untuk melampiaskan kekesalan kita ya, dendam kita dengan menyebarkan aib-aibnya nah demikian juga ikhwanifidin azan ya Allah jami'an ya bahkan ya kita katakan ya, dengan musuh sekalipun ya nah demikian kita bermusuhan dengannya ya karena satu perkara ataupun ya karena hal-hal yang mungkin terjadi antara kita dengannya ya kita tidak boleh ya menyebarkan aib ya orang yang kita musuhi itu nah demikian ikhwanuddin sesungguhnya ini termasuk keutamaan hanya orang yang utama yang dapat menjaga rahasia orang dan ini adalah perkara yang sangat berat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza dasar rajulu bil, bil hadis, Tummaltafata amanah. Jika seseorang membicarakan sesuatu lalu ia menoleh ke arah lain, maka pembicaraan itu adalah amanah. Artinya ini adalah pembicaraan antara ya apa namanya antara kita dan dia. Jadi tidak boleh disebarkan kepada yang lain. Makna iltafata di sini adalah menoleh ke arah lain. Ya dikatakan menoleh karena takut pembicaraan itu didengar oleh orang lain dan ini menunjukkan bahwa ia mengkhususkan ya pembicaraan itu untuk kita. Ya, ini pembicaraan itu adalah pembicaraan yang rahasia sehingga menyebarkannya merupakan suatu bentuk pengkhianatan. Maka Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum jami'an, menjaga rahasia ini adalah satu perkara yang wajib dan termasuk akhlak yang mulia. Orang yang bisa menjaga rahasia pasti disukai oleh manusia karena mereka akan merasa aman ya terhadapnya. Dan tidak selayaknya juga kita menggiring orang lain untuk membongkar rahasia saudara kita itu. Jadi menyimpan rahasia ini adalah satu perkara yang ya kita katakan uh, amanah. Dan amanah itu adalah salah satu tanda keimanan. Nabi mengatakan la imana liman la amanatalahu waladina liman la ahdalahu. Hadis sahih riwayat uh, riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al Albani di dalam Sahih Al Jami'. Nabi mengatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menetapi uh, tidak menepati perjanjian dan menyimpan rahasia termasuk ketenangan dan rasa malu termasuk uh, menunjukkan ya seorang itu memiliki haya memiliki sifat malu ya nah demikian sekaligus tanda kebijakannya, tanda kedewasaan dan tanda kewibawaannya. Nah demikian ikhwan fiddina azani Allah wa jami'an. dengan, eh, dengan sifat ini, ya seorang hamba akan naik ke derajat yang sempurna. Dan akan lebih menguatkan hubungannya dengan saudaranya itu. Karena ia telah menyimpan rahasianya. Nah demikian ikhwan fiddina. Apalagi pada masa sekarang ini, sangat langka kita temukan orang yang dapat menjaga rahasia Nah, ya sangat langka orang yang dapat menjaga rahasia azan Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya salah seorang penyair mengatakan, "Taral karima idza tasarrama wasluhu al qabiha wa al ihsana." Wa tadra al-la'ima yukhfi al-jamila wa الجميل al buhtana. Engkau dapati orang mulia bila engkau putus hubungan dengan oh, bila engkau putuskan eh, bila engkau putus hubunganmu dengannya ia merahasiakan keburukanmu dan menunjukkan kebaik kebaikanmu taral karima idza tasarrama wasluhu engkau dapati orang mulia bila engkau putus hubungan dengannya ia akan merahasiakan keburukanmu dan menunjukkan kebaikanmu dan engkau lihat orang yang hina apabila berakhir hubunganmu dengannya, ia menyembunyikan kebaikanmu dan membongkar aibmu. Ia menyembunyikan kebaikanmu dan justru membongkar aib-aibmu. Nah demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, oleh karena itu ikhwan fiddin azani Allah wa jami'an hendaknya kita bisa menjadi orang yang amanah. Termasuk amanah adalah amanah di dalam menjaga rahasia. Nah demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada satu sifat yang harus kita kita hindari. Ya, karena ini adalah sifat yang jelek juga, yaitu rasa ingin tahu segala segala urusan orang lain. Nah, ini ada sebagian orang yang punya sifat yang sangat buruk, jelek, yaitu ingin tahu urusan orang lain. Ya, ingin tahu segala urusan orang lain. Karena sifatnya ini ya, ya berusaha untuk menguping, ya membongkar-bongkar, menyelidiki, mencari-cari kan begitu ya. bertanya kepada si fulan, bertanya kepada si fulan tentang si fulan dan si fulan. Hingga tanpa disadari ia jatuh kepada ghibah dan namimah. Nah ini adalah perkara ataupun ya kita katakan perbuatan ataupun sifat yang sangat jelek. Ini adalah perbuatan dan sifat yang sangat jelek. Nah demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Hibban mengatakan orang yang bijaksana akan meletakkan rahasianya di dalam laci dan menyembunyikan dan menyembunyikannya dari para pengintai. Apabila dalam kondisi terpaksa dan ia tidak mampu menyimpannya, maka ia hanya akan membuka rahasianya kepada orang yang berakal dan dapat memberikan nasihat. Ya, jadi ini penuturan dari Ibnu Hibban menjelaskan kepada kita bahwa yang terbaik adalah kita bisa menyimpan rahasia kita di dalam hati kita sendiri. Jangan kita menitipkan rahasia itu kepada orang lain. Itu yang terbaik. Ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan pada hari ini sangat langka kita temukan orang yang amanah. Orang yang dapat menjaga rahasia orang lain. Kebanyakan manusia pada hari ini adalah punya sifat ingin tahu ya, terhadap ataupun tentang segala urusan orang lain. Maka dalam kondisi ter, eh, seperti ini, maka yang terbaik adalah dia menyimpan rahasianya di dalam hatinya sendiri dan menguncinya rapat-rapat. Apabila dalam kondisi terpaksa, artinya dia harus menceritakannya, maka ia hendaknya hanya membuka rahasianya itu, menitipkan rahasianya itu kepada orang yang berakal, orang yang bijak, orang yang bijaksana dan dapat memberikan nasihat. Hal itu karena rahasia adalah amanah dan menyebarluaskannya adalah khianat. Adapun hati adalah tempat bersarangnya rahasia. Sebagian orang memiliki hati yang sempit dan sebagian lagi memiliki hati yang luas hingga mampu menyimpan rahasia tersebut. Artinya tidak semua orang hatinya siap untuk menyimpan rahasia. Nah demikian ikhwan Azza azani wa iyyakum jami'an. Ya. Hanya orang manusia yang berakhlak mulia sajalah yang mampu menyimpan rahasia dengan benar. Nah, yang lapang da, yang da, da, lapang dadanya luas dadanya dapat dipercaya. Nah, itulah orang apa namanya kita katakan orang yang mulia. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ya dikatakan oleh uh, salah seorang uh, sahabat tidaklah aku titip yaitu eh, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ia mengatakan, "Tidaklah aku titip rahasiaku kepada seseorang, lalu ia menyebarkannya, kemudian aku mencelanya. Sesungguhnya akulah yang membuatnya sempit dengan menitipkan rahasia tersebut kepadanya." Nah, jadi yang terbaik adalah kita tidak menitipkan rahasia kepada orang lain. Karena pada zaman sekarang ini sangat langka ya orang yang kita dapati ya dia memiliki sifat yang amanah yang dapat menjaga rahasia kita ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya apabila hati kita tidak apa namanya tidak lapang untuk menyimpan rahasia maka hati orang kita titipkan rahasia lebih tidak lapang lagi ya sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair idal mar'u afsha sirrahu bilisanihi wa la ma 'alaihi ghairahu fa huwa ahmaq idza daqa sadrul mar'i an sirri nafsihi fasadrul ladzi yastawdi'u sirra adiyaku. jika seseorang membeberkan rahasianya eh, dengan lisannya ya jika ada seseorang membeberkan rahasianya dengan lisannya lalu ia mencela orang lain karena menceritakannya maka sesungguhnya ia orang dungu ya jika ada ada seseorang sudah merasa sempit untuk menyimpan rahasianya sendiri maka dada orang yang menerima rahasia itu lebih sempit lagi. Allah wa jami'an. Ya, ada kasus yang sering terjadi hingga membuat rahasia itu terbongkar adalah seseorang telah diberi amanah, ya, ini contoh kasus ya. Seseorang telah diberi amanah untuk menjaga rahasia saudaranya. Lalu ia tidak kuasa menyimpan rahasia itu dalam hatinya disadari atau tidak ia berkata kepada orang lain, "Fulan, ini rahasia, jangan ceritakan kepada orang lain." Lalu orang itu berkata sama seperti yang dikatakannya sehingga ya dapatlah kita kita ketahui ya tersebarlah rahasia saudaranya itu di tengah-tengah manusia. Nah demikian ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya jadi hendaknya kita ya, bisa menjadi orang yang amanah, termasuk amanah adalah amanah di dalam menjaga rahasia-rahasia yang dititipkan kepada kita. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hendaknya kita bisa menyadari hal ini ya bahwa masuk dosa besar adalah atas semua nas wa mayusirun ya menja, eh, mendengar menguping rahasia atau pembicaraan orang lain dan menyebarkan rahasia mereka ya menyebarkan rahasia mereka nah ini termasuk per, perkara yang yang dilarang dan mendapatkan suatu ancaman yang berat pada hari kiamat yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan timah panas ke dalam kedua telinganya ini bagi orang-orang yang suka tajassus dan tahassus suka menyelidiki dan suka menguping pembicaraan dan rahasia orang lain. Dan lebih buruk lagi adalah ia kemudian menyebarkan rahasia itu kepada orang lain. Ya, ia menyebarkan perkara rahasia itu kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat melindungi kita semua dari eh, dosa yang buruk ini ya yaitu eh, suka menguping rahasia orang dan ya, jauhilah sif, sifat ini ya yaitu sifat suka eh, apa namanya ingin tahu segala urusan orang lain nah ingin tahu segala urusan orang lain Nah, wallahu alam bisawab. Ya demikian saja ya apa namanya e, pembahasan kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati kita semua dan membimbing kita kepada e, jalan yang lurus, kepada perkara-perkara yang baik dan menghindarkan kita dari segala keburukan dan perkara-perkara yang buruk. Nah, demikian saja ikhwan fillah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qali hadza wa astaghfirullah li ولكم لسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم Nah, sekurang jazakallah khairan wa barakallahu fiik para ustaz dan demikian ikhwatal taliman rahimani wa rahimakumullah pendengar radio roja manapun Anda berada pembahasan yang telah disampaikan secara langsung oleh Al Ustaz Abu Isan Al Maidani hafizahullah dari pembahasan Al Kabair dan alhamdulillah telah sampai pada poin yang ke-42 yaitu dosa besar mengenai tajasus atau mencari aib-aib uh, dari orang lain dari kalangan kaum muslimin. Baik, selanjutnya kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan kami mohon maaf untuk e, penelpon kami pending terlebih dahulu. Kan kami dahulukan pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat yang cukup banyak Ustaz yang sudah masuk. Yang pertama ada pertanyaan senada diantaranya dari hamba Allah yang berada di Cikarang dan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. e, eh, Barakallah fiqh. Ya Ustadz, saya pernah melakukan kesalahan di masa lalu dengan membicarakan atau menggibah orang yang saya kenal hingga membuat dia marah. Saya sangat menyesal dan saya sudah mohon maaf Bu berkali-kali kepada orang tersebut. Namun orang tersebut tetap marah dan tidak mau memaafkan saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kelak di akhirat nanti dosa saya tid eh, tetap tidak diampunkan? Mohon eh, penjelasannya Ustaz. Ya. Fiddin ya Allah jami'an. Ya, eh, kita hendaknya menyadari bahwa kezaliman, segala bentuk kezaliman terhadap orang lain ini adalah satu perkara yang besar dan berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari segala bentuk kezaliman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam ya, satu hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." ya aku haramkan kezaliman itu atas diriku ya dan maka dari itu janganlah kalian saling mendolimi fala tadzalamu dan aku jadikan eh, apa namanya kezaliman itu haram di antara kamu maka janganlah kamu saling uh, mendolimi janganlah kamu saling mendolimi Nah termasuk sikap zalim kepada saudara adalah dengan ya apa namanya dengan uh, kita katakan perbuatan ghibah Nah, perbuatan riba. hendaknya kita bertobat dari ya dosa itu ya, bertobat dari dosa riba ini. Nah, kemudian ikhwan fillah azan ya Allahu jami'an. Apa kewajiban taubat? Kewajiban taubat adalah yang pertama syarat-syarat taubat adalah yang pertama kita segera berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang kedua kita berazab untuk tidak kembali jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan yang ketiga adalah kita menyesali perbuatan kita. Kita menyesali eh, ya perbuatan yang kita lakukan itu. Dan apabila itu berkaitan dengan dengan apa namanya dengan orang lain, maka kita harus minta maaf. Kita wajib untuk minta maaf, minta halal dari yang bersangkutan. Nah demikian ya. Nah jadi ini adalah satu perkara yang berat sebenarnya Ya Nabi mengatakan itu dzulm fa inna zulma zulumatun yaumul qiyamah. Ya, hindarilah oleh kamu kezaliman karena kezaliman itu adalah satu kegelapan nanti kepada hari kiamat. Hendaknya kita menyadari betul sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang pailit, orang yang bangkrut, yaitu orang yang telah mengumpulkan pahala, ya, yang telah membawa uh, Nabi mengatakan Innal muflisa min ummati يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فترهت عليه ثم ترها في النار itu orang yang muflis Ya sesungguhnya orang yang pailit dari umatku kata Nabi adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun sayang ia telah mencela si fulan, menuduh si fulan, sifulan, si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang telah dia daliminya. Ya. Dan apabila kebaikannya sudah habis padahal perkaranya belum selesai, maka dosa orang-orang yang ditoliminya itu akan diberikan akan dilimpahkan kepadanya kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah demikian ikhwan azani Allah jami'an. Jadi hendaknya kita bisa menjadi muslim yang sejati yaitu muslim yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang yang dekat dan bergaul dengan kita. Nabi mengatakan al-muslim man al muslimuna min lisanihi wa yadihi.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 Dan kita harus berusaha untuk minta dan mendapatkan maaf darinya. Ya, ya tentunya ya ada etika minta maaf tentunya ya yaitu kita menunjukkan ya, ya penyesalan kita ya kerendahan diri kita memohon kepadanya memohon ada sebagian orang yang minta maaf itu memaksa fulan maafkan aku ya awas kalau nggak dimaafkan ya nah itu namanya bukan minta maaf itu itu namanya mengancam itu jadi meminta maaf juga harus ada etika ya kita adalah orang yang telah berbuat salah kepadanya maka kita perlu merebut dan mengambil hatinya ya dengan lemah lembut, ya dengan ya dengan sopan santun, dengan segala kerendahan hati, ya menunjukkan penyesalan kita, ya menunjukkan ke apa namanya ya, kita katakan eh, penyesalan kita dan eh, kita katakan ya, bahwa kita telah berbuat salah kepadanya, ya, ya dengan kerendahan hati kita minta maaf kepadanya. Ya kalau tidak bisa sekali, dua kali, tiga kali dan berkali-kali Ya, nah demikian. Ya karena kalau seorang itu mungkin sekali tidak terbuka hatinya, dua kali mungkin terbuka hatinya, ya. Atau dua kali tidak belum lagi terbuka, mungkin ketiga ya terbuka tersentuh hatinya dengan apa namanya kita dengan kesungguhan kita dan keseriusan kita dan kita telah melaksanakan konsekuensi dari taubat kita. Kalau kita selama ini menggibahinya maka kita ya apa namanya um, apa kita katakan membayarnya itu dengan ya, mem, apa namanya membersihkan kembali namanya misalnya ya kita bersihkan kembali namanya yang telah kita kotori ya kita naikkan lagi martabat yang yang telah kita jatuhkan ya itu adalah kita katakan konsekuensi dan bukti kesungguhan taubat kita karena Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila wa ama wa amila amalan salihah kecuali orang yang bertaubat yang mengiringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Termasuk amal soleh adalah kalau kita dosa kita itu mengibahi orang lain, yang artinya kita telah menjatuhkan martabatnya, maka ya kita melakukan amal soleh itu dengan mengembalikan martabatnya ke tempat semula, mengangkat kembali martabatnya, mengangkat kembali nama yang telah kita jatuhkan. Nah demikian ya Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kalau itu kita lakukan dan kita terus meminta maaf kepadanya dan sambil kita melaksanakan konsekuensi dari taubat kita itu, maka ya akan terbukalah hatinya mudah-mudahan ya kita di samping kita ya berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hatinya untuk dapat eh, menerima permohonan maaf dari kita. Nah demikian ikhwanifiddin azani Allah wa jami'an dan mungkin bisa ya dengan cara yang lain yaitu dengan memberi hadiah dalam rangka untuk mengambil hatinya. Karena Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya akan akan tumbuh ya kasih sayang di antara kalian. Nah, beri hadiah sekali dua kali ya sambil kita minta maaf kepadanya mudah-mudahan hatinya terbuka untuk memberikan maaf kepada kita karena pada dasarnya manusia itu suka diberi hadiah kita saja kalau belanja ke pasar kadang-kadang kita beli satu barang bukan karena kita perlu barang itu tapi semata-mata karena barang itu ada hadiahnya lalu kita beri eh, eh, lalu kita beli ya karena ada karena suka kepada hadiah Nah, kita beli barang itu karena hadiah. Ya. Ada hadiahnya. Tunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya suka hadiah. Ya, maka benarlah sabda Nabi kita Muhammad SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya akan tumbuh kasih sayang di antara kalian. Nah ini adalah suatu cara yang bisa kita lakukan juga untuk merebut hati saudara kita yang telah kita dolimi misalnya dengan ribah, namimah, fitnah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazal khairat atas penjelasannya Ustaz. Baik, selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, bagaimana dengan profesi sebagai seorang yang wartawan, eh, sebagai seorang wartawan yang pastilah dalam pekerjaannya tersebut eh, akan melakukan tajasus atau mengorek aib dan kesalahan orang banyak. Apalagi, di era kebebasan sekarang ini Ustaz, dari eh, kebebasan pers, apakah akan berpengaruh dari penghasilannya tersebut, yaitu akan halal dan haramnya? Dan apakah menjadi profesi tersebut diperbolehkan? Dan bagaimana dengan kita sendiri yang menyimak berita-berita tersebut, baik dari media elektronik elektronik ataupun media-media yang lainnya. Ya, yang jadi pertanyaan adalah apakah semua wartawan memang untuk mengorek-ngorek Halo Ustadz. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah, Pendengar Radio di manapun Anda berada Mohon maaf terputus koneksi hubungan eh, via internet kami dengan Al Ustaz yang berada di kota Medan Halo Ustaz. Ya Iya, ya, uh, mohon maaf ya, silakan Ustaz di, uh, dilanjutkan Iya, Afwan, apa namanya Ya, bisa didengar ya? Iya, bisa Ustaz, silakan Oh ya, Afwan Uh, apakah semua wartawan tugasnya seperti itu? Ya, apakah semua wartawan tugasnya mencari berita-berita ya yang sifatnya kita katakan rahasia? Ya, saya rasa tidak semua seperti itu ya. Ada wartawan ya wartawan untuk meliput berita-berita yang positif barangkali wallahu alam ya seperti misalnya eh, kita katakan eh, hal-hal uh, yang membangun sifatnya bukan menyelidiki aib ya tapi justru apa namanya menyebarkan kebaikan ya mungkin uh, apa namanya ya tidak mengapa tapi kalau ya wartawan di sini adalah maksudnya wartawan yang suka mencari-cari berita yang kontroversi kan gitu ya atau berita-berita yang sifatnya rahasia dan sejenisnya maka itu tentunya dilarang ya itu dilarang. Jadi mungkin eh, bukan kepada apa namanya profesi wartawannya mungkin kepada tugas apa namanya uh, ya katakan apa ya eh, perbuatan ya yang dilakukan oleh si wartawan itu sendiri nah demikian ataupun eh, kita katakan jenis ber, apa namanya ya berita yang akan di yang akan diliputnya nah demikian wallahu alam bisawab ya karena tidak semua wartawan ya gitu saya rasa ini ya ya tugasnya itu ataupun uh, kita katakan uh, uh, kerjanya itu adalah mencari-cari berita-berita yang yang sifatnya rahasia orang lain begitu. Nah demikian. Allah a'lam Karena ada juga berita yang perlu diberitakan yang menyangkut ya kita katakan kebaikan ya, bagi kaum muslimin ya bagi manusia nah itu tidak mengapa wallahu alam tapi kalau wartawan itu dalam tanda kutipnya memang kerjanya um, mencari-cari atau menyelidik berita-berita yang sifatnya rahasia maka ini tidak dibenarkan nah itu bertentangan dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini yaitu apa namanya larangan menyebarkan atau menguping rahasia orang wallahu alam bisawab Nah, sekarang jazakallah khair atas penjelasannya. Ya baik, uh, selanjutnya kami beralih di line telepon Kami beri kesempatan satu penelpon di 021-823-6543. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiik, Ustaz Fiki Barakallah, dengan siapa di mana? Ummu Rahma di sekarang Silakan Ummu Rahma uh, pengen tanya Ustaz kalau misalkan orang yang lebih alim dari kita gitu ya Mencari-cari kesalahan orang lain tapi apakah uh, anak berdosa mendengarkan itu? Sedangkan kemampuan untuk menasehati atau untuk uh, membela orang yang uh, di dari kesalahannya itu tidak mampu gitu. Itu gimana Ustaz? Apa gimana ke, apa tindakan kita gitu? Pada berdosa juga kitanya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan fillah, azanillahu jami'an. Ya tentunya ya kita tidak dibenarkan mendengarkan riba dan ya. namimah. Ya, ya jadi kewajiban kita sebagaimana dikatakan oleh uh, Al-Imam Nawawi, apa yang harus dilakukan apabila ada orang ketiga yang menyampaikan namimah kepada kita? Ada orang yang menyampaikan namimah kepada kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, setiap orang yang disampaikan kepadanya perkataan namimah, yakni dikatakan kepadanya misalnya fulan telah berkata tentang mau begini dan begini atau melakukan ini dengan ini terhadapmu maka hendaklah ia melakukan enam perkara berikut ini ia melakukan enam perkara berikut ini yang pertama adalah tidak membenarkan perkataannya karena orang ini tukang namimah saya menyebarkan namimah disadarinya atau tidak Ya, yang kedua adalah mencegahnya dari perbuatan tersebut, menasihatinya kalau mampu. Kemudian membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat tidak berprasangka buruk kepada saudara saudaranya yang yang dikatakan telah begini dan begini terhadapnya. Kemudian yang kelima membawakan perkataan yang disampaikan kepadanya itu untuk memata-matai atau untuk mencari-cari aib. Ya. Kemudian yang keenam, tidak meridai bagi dirinya perbuatan namimah yang dilarang dari orang tersebut. Itu kita tidak membenci perbuatan namimah tersebut. Nah demikian ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula ghibah. Ya, demikian pula ghibah ya. Jadi kita diperintahkan untuk apa namanya? menjauh ya artinya eh, kita katakan meninggalkan majelis ghibah ya, kita meninggalkan majelis riba apabila ya, dibicarakan riba di satu majelis maka kita harus meninggalkan majelis itu ya jadi riba itu adalah membicarakan aib saudara kita menyebut-nyebut saudara kita itu dengan sesuatu yang tidak disukainya nah itulah dia riba ya Nabi mengatakan al riba dikruka dikruka akhaka bima yakroh riba adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai Nah demikian. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala yaqtab Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu ia tidak menyukainya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syara man amana bilisanihi, la taqtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim, fa innahu may yattabi' awrata akhihi yattabi' Allah awratahu, wa may yattabi' Allah awratahu yafdahu walau yafdahu walau fi jawfi baitih." Ya, Nabi mengatakan dalam hadis beliau, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, Janganlah kalian menggunjing orang-orang muslim dan jangan pula mencari-cari aib mereka. Karena sungguhnya barang siapa mencari aib mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Barang siapa yang membongkar aib aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Dan barang siapa yang Allah bongkar aibnya, maka Allah akan mempermalukannya hingga aib yang ada di dalam rumahnya. Nah demikian ikhwan fillah azani wa iyyakum jami'an. Nah demikian. Jadi hendaknya kita eh, apa namanya uh, menjauhi diri dari perbuatan ribah ini dan kalau mampu kita membela, melindungi kehormatan saudara kita. Nabi mengatakan man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, maka baginya tabir penghalang dari api neraka ya maka baginya tabir ya yaitu penghalang dari api neraka nah apa yang seharusnya kita lakukan bila mendengar saudara kita dikibahi Al Imam Nawawi kembali mengatakan, ya, ketahuilah siapa saja yang mendengar saudaranya sesama muslim diribahi, maka ia harus menolaknya dan menegur pelakunya. Jika ia tidak berhenti dengan kata-kata, maka tegurlah dengan tangan. Jika ia tidak mampu menghentikannya dengan tangan dan dengan lisan, maka tinggalkanlah majelis tersebut. Jika ia mendengar gurunya digibahi atau orang yang punya jasa atas dirinya atau orang yang punya keutamaan dan kebaikan, maka langkah-langkah yang telah kami eh, yang telah disebutkan di atas harus diperhatikan. Nah demikian yaitu apa? Ya kita ya cegah dari ya, kita membela ya kehormatan saudara kita itu menegur pelakunya ya. Kalau tidak maka tegurlah dengan tangan dan jika tidak mampu menghentikannya juga maka hendaklah kita meninggalkan majelis tersebut. Oh ya, nah demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Nah demikianlah. Jadi ya kalau misalnya di dalam ya majelis itu kita tidak mampu untuk menghentikannya ya mungkin karena kedudukannya lebih tinggi dari kita ya mungkin kita dia, tidak dianggap apa-apa kan begitu ya nasihat kita juga mentah dan mental maka minimal ya kita meninggalkan majelis tersebut ya menunjukkan rasa ketidaksukaan kita kepada pembicaraan yang sedang dibicarakan. Nah, mudah-mudahan sikap kita itu akan menjadi ya, teguran bagi e, orang-orang ataupun baginya ya bagi orang yang membicarakan ghibah itu wallahu a'lam bisawab Nah, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz dan satu pertanyaan terakhir Ustaz kita angkat e, pertanyaan melalui pesan singkat yaitu ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari hamba Allah yang berada di Jakarta dan e, yang berada di Bandung. Ya Ustaz, haruskah kita atau saya menceritakan aib sendiri kepada calon pasangan hidup kita agar tidak menjadi kecewa pada kemudian hari? Walaupun itu sangat sangat bersifat pribadi contoh dari seorang uh, akhwatnya yaitu eh, misalkan dia sudah tidak perawan lagi baik itu telah berzina ataupun telah diperkosa karena saya pernah mendengar ada wanita yang menceritakan aibnya tersebut kepada suaminya malah uh, di kemudian hari dia dicerai dan malah juga ada yang diceritakan oleh suaminya kepada temannya mohon nasihatnya Ustaz Ya, tadi sudah kita sampaikan mengenai eh, apa namanya satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah menutupi kita darinya, ya maka hendaklah kita bisa ya lebih baik kita simpan ya apa namanya di uh, dalam hati kita ya tidak menceritakannya kepada siapapun dan tidak menitipkan rahasia kepada siapapun karena itu adalah yang paling kita katakan yang paling selamat itulah yang paling apa namanya yang paling baik bagi kita nah demikian karena sebagaimana yang kita sebutkan pada hari ini sangat sedikit orang yang dapat apa namanya menyimpan rahasia ya orang yang dapat menyimpan rahasia maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menutupi kita dari satu perbuatan dosa ya maka janganlah kita menceritakannya kepada orang lain ya ini termasuk al mujahirun al mujahir Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illa al mujahirun semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang mujahir yang mujahir eh, apa itu mujahirun siapa mujahirun ini yaitu orang yang berbuat dosa pagi hari kemudian dia ceritakan pada ya, eh, yang berbuat dosa pada siang hari maka dia lalu dia ceritakan ya pada malam hari orang yang berbuat dosa pada malam hari kemudian dia ceritakan pada siang hari yaitu orang yang telah melakukan dosa dan Allah Subhanahu wa taala telah ya menutupi aibnya ya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya kemudian dia dia membongkar sendiri ya dia menceritakan sendiri aibnya itu nah demikian ya khanifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an nah demikian sebagaimana yang dikatakan tadi apa saja yang tidak disimpan oleh hati maka akan terlahir dan tersia-siakan maka akan terlahir dan akan tersia-siakan ya Ibn Hibban tadi mengatakan Orang yang bijaksana adalah orang yang meletakkan rahasianya di dalam laci dan menyembunyikannya dari para pengintai. Ya, yaitu di dalam hatinya maksudnya. Laci di sini maksudnya adalah hatinya. Ya, jadi dia hendaknya bisa menyimpan apa namanya rahasia di dalam hatinya sendiri. Nah demikian ikhwan fiddin. wa iyyakum jami'an. Ya, nah demikian. Ya sebagaimana dikatakan bahwa uh, hati itu adalah eh, kita katakan ya berangkas seperti berangkas ya apabila berangkas itu ya, mudah diketahui kuncinya oleh orang lain maka akan dapatlah diketahui apa yang ada di dalamnya akan dicurilah apa-apa yang ada di dalamnya nah demikian nah zaman sekarang ini sangat sedikit kita temukan orang yang dapat menjaga rahasia maka yang terbaik adalah menyimpan rahasia kita dalam hati kita sendiri dan tidak menitipkannya kepada orang lain Nah demikian seperti yang dikatakan oleh Amr bin As Tidaklah aku titip rahasiaku kepada seorang Lalu ia menyebarkannya Kemudian aku mencelanya Sesungguhnya akulah yang membuatnya sempit Dengan menitipkan rahasia tersebut kepadanya Ya, Ida daqal mar'u Ida daqa sadrul mar'i an sirri nafsihi fasadrul ladhi yastaudi usirra adiyaku Jika dada kita sudah sempit untuk menyimpan rahasia kita sendiri, maka dada orang yang kita titipkan rahasia itu lebih sempit lagi. Maka hendaknya kita bisa menyimpan rahasia. Nah, kalau bisa disimpan. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya. Nah, Ya, sekurang jazakallah Ustaz atas jawabannya dan uh, dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi Ustaz, itu waktunya sudah habis, mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Ya, ikhwan fillah jami'an, alhamdulillah. Pada hari ini kita telah membicarakan dosa besar yang ke-42 yaitu e, larangan ataupun dosa menguping rahasia orang lain. Ya Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya dengan mengatakan dalam firman-Nya wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain. Demikian juga tadi telah kita jelaskan ya ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang suka menguping pembicaraan orang lain yaitu ma'ila hadisi kaumin ukarihun subba fi udunaihi al-anuk fi anuk yomal kiamah. Barang siapa yang menguping pembicaraan satu kaum, maka kelak pada hari kiamat akan dituangkan timah panas, timah mendidih ke dalam dua telinganya. Wal billah. Ini merupakan adab yang berat, adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang ya eh, suka apa namanya menguping, ya, mendengar, mencuri dengar rahasia orang lain. Nah, sekali lagi hindarilah sifat ingin apa namanya suka suka apa namanya kita ya, katakan ingin tahu segala urusan orang lain. Nah, ini adalah kita ya, katakan sifat yang sangat buruk. Ya ketahuilah bahwa setiap orang ada rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain jadilah kita orang yang amanah, jadilah orang, kita orang yang ya kita katakan uh, muslim yang selamat muslim lainnya dari kejahatan tangan dan lisan kita. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah muslim yang dapat selamat orang lain dari kejahatan tangan dan lisannya. Wallahu alam bisawab. Demikianlah ya kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf Yang benar datangnya dari Allah Yang salah dari saya dan dari syaitan Aku ulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum min sa'il muslimin Innahu huwal ghafurur rahim